Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Kau seorang pengemis Berani menegurku dengan sikap seperti itu? Benar-benar kurang ajar Jangan bertingkah anak muda Kau saat ini sedang berhadapan dengan perguruan pengemis tongkat merah oh, Perguruan pengemis tongkat merah? Kebetulan sekali Aku justru jauh-jauh datang kemari Untuk bertemu dengan perguruan itu Hmm. Apa maksudmu hendak bertemu dengan perguruan kami? Aku hendak menemui pamanku yang berada di sini. Pamanmu? Siapa dia? Ah, ayahku di desa dulu memanggilnya dengan Kakang Pandaya. Kau kenal dengan Paman Pandaya? Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode yang ketiga dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak. Naskah disusun oleh Ala Sunar, ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. pada seri yang ke-19 ini menampilkan Chris Urspon sebagai Raden Saka Palwaguna, Niko Septiawan sebagai Kiparang Pungkur, Ape Burhan sebagai Paman Pandaya, Idris Apandi sebagai Ratong, Juni sebagai Tapis, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. yang lalu diceritakan, Raden Sakapal Waguna dan Sariti, murid dari Ki Parang Pungkur, berada di kota kecil Lemah Abang untuk menyelidiki ketidakwajaran dari kelompok pengemis tongkat merah. Pada akhir kisah itu diceritakan, kedua remaja itu telah kembali ke kamarnya masing-masing setelah keduanya asik berbincang mesra. sudah mengetahui hubunganku dengan Intan. Pastilah aku dianggapnya laki-laki mata keranjang yang tidak punya kesetiaan sama sekali. Belum lagi aku sempat mengubur jenazah kekasihku, Intan, yang hilang entah kemana. Aku sudah memperhatikan wanita lain hingga seperti ini benar-benar gila. Suara apa itu di kamar saya? Sedang mengapakan anak itu? Apakah dia? Apakah dia juga sebagaimana aku? Tidak dapat memejamkan mata sedikit pun. mendengar jendelanya dibuka. Mau apa anak itu? Bukankah tidak mungkin telah terjadi sesuatu dengan dirinya? Coba kulihat. celaka. Pasti telah terjadi sesuatu dengan dirinya. Aku harus menyelidiki daerah sekitar sini. Asal tahu siapa mereka. Kita harus menyingkirkan pemuda itu, Katan. Semula Paman Pandaya menganggap enteng pemuda itu. Tapi ternyata, jika dia terus mencari-cari di sekitar sini, bahkan tidak mungkin ia akan segera mengetahui peristiwa di lemah abang ini, Katan. Kau benar, Adirato. Ia pasti akan segera mengetahui peristiwa di sini. Jika kita tidak segera menyingkirkannya, tapi kupikir, sebaiknya kita menunggu Paman Pandai dulu. Kita tidak dapat bertindak sendiri-sendiri. Ya, ya. Aku mengerti Kakang Tapis. Pemuda itu tidak dapat kita pandang enteng. Dari caranya melompat saja, sudah dapat kita duga kepandaiannya. Siapa itu? Hmm? Ya. Paman Pandai. dengan pamannya, Paman Pandaya. Sudah mulai datang. Oh, cuma satu orang. Kemana yang lain? Eh, anak muda. Sedang apa kau di sini? Uh, sedang... Uh, kau seorang pengemis berani menegurku dengan sikap seperti itu? Benar-benar kurang ajar. Jangan bertingkah anak muda. Kau saat ini sedang berhadapan dengan perguruan pengemis tongkat merah. Oh, perguruan pengemis tongkat merah? Kebetulan sekali. Aku justru jauh-jauh datang kemari untuk bertemu dengan perguruan itu. Hmm. Apa maksudmu hendak bertemu dengan perguruan kami? Aku hendak menemui pamanku yang berada di sini. Pamanmu? Siapa dia? Uh, Ayahku di desa dulu memanggilnya dengan Kakang Pandaya. Kau kenal dengan Paman Pandaya? Ya, tentu saja aku mengenalnya. Ketika aku masih kecil, aku selalu bersama-sama dengannya di sawah dan di kebun. Dan Paman Pandaya sangat baik padaku. Apa kau mengenal pamanku itu? Paman Pandaya? Ya, ya, tentu, tentu saja. Apa kau anak muda? Hmm? Ah, Paman ah, Pandai. Ah, anak ini yang kau kerba bodoh. Eh? Aku tidak pernah mempunyai seorang kemenakan pun. Aku adalah seorang anak tunggal dalam keluarga. Anak setan. Apa maksudmu mencari perburuan tongkat merah? Ya, tentu saja aku mencari engkau, Paman Pandaya. Hmm, setan muda. Katakan, apa maksudmu? Oh, baiklah. Aku ingin menanyakan tentang kawanku Sariti. Dan aku tidak ingin lama-lama bicara dengan pengemis-pengemis kecil. Mengapa engkau sendiri tidak segera keluar? Setan! Eh, dari mana kau mengenal eh, namaku? Ha? Eh? Sudahlah. Hal itu tidak terlalu penting padanya. Yang kuperlukan saat ini adalah kembalikan Sariti kawanku. Eh, kau mencari mati anak muda berani mencampuri urusan dalam dari perburuan kami. Eh? Ki Parang Tungku sendiri yang telah memberikan izin padaku untuk mencampuri urusan ini. Bohong! Setan tua itu tidak mengetahui tidak mengetahui kejadian di lemah abang ini. <laughs> Dengarlah pandangan. Tapis, Rantong, hmm. dan juga kalian penulis tongkat merah lainnya. Keluarlah kalian semua. Paman Pandaya. Ayo Pandaya. Mengapa tidak kau suruh mereka semua keluar dari sekitar tempat ini? Eh, ayo, anak-anak. Keluarlah kalian semua. Bersiaplah lebih dekat untuk merancang tubuh anak setan ini. Nah, sekarang semuanya dengar. Pimpinan kalian Parang Parangtungku telah memberikan tugas padaku untuk menyelidiki dan membersihkan kelompok tongkat merah di daerah ini. Berkumpulah besok pagi dan malam ini juga kembalikan cerita. Dan kalian semua yang menyatakan bertobat dan ingin setia kembali pada tempat merah akan dimaafkan. Aku berharap sebelum kedatangan si Parang Tungkur beberapa hari lagi, kalian sudah kembali menyatakan kesetiaannya pada tempat merah. Setan, karena eh, jangan dengarkan ocehan, eh, rantas tubuhnya. Ayo, ayo, ayo, ayo.

Pertempuran antara Saka Palwaguna dengan kelompok pengemis tongkat merah dari Lemah Abang berlangsung di tengah malam yang cukup gelap. Akan tetapi, Saka Palwaguna yang tiba-tiba saja kembali diterpa oleh kegelisahan tentang Sariti menyerang para pengemis itu dengan gerak-gerak cepat yang tak dapat diatasi lagi dengan para pengemis itu. hebat sekali anak muda. Hmm? Akan tetapi, jika hanya dengan kepandaian seperti itu, jangan harap kau akan dapat mengobrak abrik kami dari lemah abang. Hmm? Eh, kalian, anak-anak bodoh, mundur semua dan tinggalkan tempat ini. Biar aku dan Ratung dan Tapis yang akan ya. saya ya. Ayo, kalian semua tinggalkan tempat ini cepat. Ya, agaknya inilah keanehan. Salah satu kelainan pengemis lemah abang ini. Kalian kini tidak lagi menggunakan tokat merah kalian untuk menghadapi aku api pedang. Sudah, sudah. Cukup banyak kau mengetahui tentang kelompok kami anak setan. Hah? Ayo datang, habis, bunuh dia. Mereka bertiga. Aku harus mengeluarkan kamu tuh. Saka Palwaguna mulai menetrapkan aji kincir betul. Beberapa saat setelah putaran-putaran pembukanya, serangan demi serangan mulai dilancarkan dari tengah gulungan putaran tanpa dapat diduga oleh lawannya. Hingga beberapa saat saja ketika kawannya mulai terdesak dan berkali-kali melemparkan tubuhnya untuk menyelamatkan dirinya dari kejaran kilatan pedang dari murid gua larang. Pandaya melompat meninggalkan arena pertempuran dan dari kejauhan yang gelap, ia melemparkan jarum-jarum beracun ke arah Raden Sakapal Wakuna untuk memberikan kesempatan pada Ratong dan Tapis untuk menyelamatkan dirinya. Setan curang. Mereka melarikan diri. menyerah kita. cinta. Siapakah kau? Mengapa kau menyerang aku? Ayo, tampakkan dirimu. Jangan hanya bersembunyi di tempat gelap seperti itu. kasihan, kasihan sekali kau anak muda. Mengapa kau berteriak-teriak dengan mulut kotormu di tengah malam seperti ini? Eh? Kakek siapakah ini? Akan kucoba mencari arahannya dengan empat arah pembeda gerak. warna siapakah kakek ini aku tidak dapat menemukan tempatnya sekalipun saya mengeluarkan suara Tidak bisa memaafkan siapapun juga yang berani menghina guru saya. Keluarlah, hadapi aku. Eh, anak muda, aku mau apa jika memaki guruku dengan kata-kata pojokan? Kau mau apa? Apa yang dapat kau lakukan pada diriku? Aku meminta pertanggungan jawabanmu. maki-maki murid ilmu ya, eh. Jadi kakek adalah Ya, aku adalah Ki Parang Pungkul. Maafkan saya, Kek. Saya benar-benar bodoh. Tidak dapat mengenali suara kakek. Maafkan saya. Uh. Aku tahu murid muridku adalah Wanayasa. Pastilah seorang kesatria yang terpilih. Lalu kenapa kau sampai mengeluarkan kata-kata kotor yang menyakitkan hati kami para pengemis? Maafkan saya. Saya benar-benar patut menerima hukuman. Iya, iya. akan tetapi apa yang telah terjadi hingga kau mengeluarkan kata-kata kotor seperti itu pada Pandaya? Eh? Pandaya. Pandaya menculik saya tiket. Saya berkata sebenarnya. Ayo ceritakan apa yang telah terjadi dengan Saretika supaya Demikianlah kemudian, Saka Palwaguna menceritakan semua kejadian yang dialami olehnya di penginapan. Hilangnya Sariti, percakapan Ratung dan Tapis, serta sikap Sanjaya yang jelas-jelas menyatakan sikap menentang perguruan tongkat merah. Setan! Jadi rupanya benar laporan tentang adanya ketidakberesan di kota ini. Mereka benar-benar sudah murtad semuanya. Berani membuatku susah tubuhku. Eh, awas, aku akan memberi hukuman yang setimpal bagi kalian murid murid Loh, Cing Tati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, prokol obat flu andalan. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera Brokol Sirup. Brokol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Brokol Sirup manjur ya, Bu. Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya Prokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Brokol sirup produksi Kalbi Farma. Ki Parang Pungkur pimpinan tertinggi dari pengemis tongkat merah menjadi berang ketika mengetahui sikap dari murid-muridnya di kota Lemah Abang. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi di kota Lemah Abang? Apakah akan terjadi pertumpahan darah di dalam kelompok perguruan pengemis tongkat merah? Bagaimanakah nasib sariti Dan juga Anting bulan, Neng, dan tokoh-tokoh kita yang lain. Saudara pendengar, ikutilah serial Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ketiga Rahasia Bukit Tengkorak yang dipersembahkan oleh Propol Obat Flu Andalan dan Kalpana Pembasmi Panu, Kadas, Kurap, dan Jamur Kulit bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.